Mudah-mudahan keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Abdul Hamid Ma'ruf diberi barokah oleh Allah. Amin. Diberi perlindungan dan pertolongan oleh Allah. Amin. Dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sejatinya yang paling pantas untuk menyampaikan mauidho hasanah adalah Al-Habib Ali bin Husin Al-Hamid yang hadir di tengah-tengah kita. Tapi karena moderatornya menyampaikan untuk saya mohon maaf ini Habib barangkali hanya sekedar mengingat satu kaedah kaedah menurut usul fikih sehatu imamatil mafbul maha wujudil fadil ini saya tidak bicara urusan negara yang melakukan kampanye ini kaedah pikiran sehatu bolehnya imam imamatil mafduli kepemimpinan orang biasa ma'a wujudil fadil sekalipun ada yang lebih utama jadi yang lebih utama mestinya beliau ini Habib Ali bin Husin Al-Hamid Al-Fatil saya ini Al-Mafdul ini biasa-biasa saja gitu. tapi demi menghormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Hamid Ma'ruf ya apa yang bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Besok kita berada pada hari yang sangat mulia yaitu Nisfu Syaban. Hari ini kita di tempat ini melaksanakan satu amalan yang sangat luar biasa mensunat Rasul sallallahu alaihi Hari ini kita baca maulid atau salawat kepada Nabi buka mengirimkan doa kepada almarhumin yang tadi disebut namanya yang kita beri nama Haun dan saya lihat pada lembaran tertulis Haul kedua ini semua adalah pekerjaan min sunnati Rasulullah ya, sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang Wahabi mengatakan bukan sunnah, tak usah dipercaya karena kita punya dasar bahwa memang benar haul itu dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya membaca dalilnya banyak. Tentu kalau disampaikan bisa nginep di rumah sini, Bim. Jadi ya satu dua aja, Bim ya. Konon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalah Siti Khadijah sudah meninggal dunia, sudah wafat dipanggil Allah yang dimakamkan di Makla di Makkah. Kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan para istri beliau. Tentu dalam pernikahan poligami yang beliau laksanakan itu mempunyai kaedah. Salah satu kaedahnya harus bergiliran menempati atau bermalam di rumah masing-masing istri beliau secara adil. Saya tidak membahas tentang keadilan beliau di dalam masalah bermalam di rumah istrinya, bukan itu tujuan. Tapi di dalam riwayat bahwa setiap kali beliau bermalam di rumah Siti Aisyah istri tercinta beliau setelah Siti Khadijah radhiyallahu taala anhuma. Maka setiap menjelang subuh karena beliau ahli sholat malam. Kalau sudah menjelang waktu subuh, mungkin kalau hitungan kita di Singosari ini waktu tarhim ya. itu ya, hitungan kita di Singosari kan ada tarhim. Nah, saat itu Seringkali Nabi kita Muhammad Shallallahu oh, iya, Alaihi iya, iya. Wasallam pergi dalam kutip menyeberang jalan kalau sekarang antara rumah beliau yang berdekatan atau satu tembok dengan Masjid Nabawi sedangkan di sebelah depan beliau menyeberang itu adalah kuburan Al-Baqi hmm. maka setiap menjelang subuh kalau beliau menginap di rumahnya Siti Aisyah, beliau senantiasa berziarah ke kuburan Baki yang di situ banyak sahabat-sahabat beliau yang dimakamkan guna untuk berdoa kepada para mayat yang berada di kuburan Baki. Ini pertanda bahwa Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam mengulangi doa beliau untuk mayit berarti doa untuk mayit itu sampai Nabi sendirian mencontohkan Alhamdulillah makanya kalau kirim doa kayak gini dikatakan doa tidak ada dasarnya biasanya orang wahabi itu ya itu berarti ngajinya kurang pokok bapak-bapak dan Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama, yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering dan berulang-ulang. Lalu di dalam hadisnya itu bahasanya ala roksi kulli haulin. Pada setiap tahun beliau berziarah ke makam pekuburan Uhud kampung kuburan Uhud di situ ada paman beliau yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu dan banyak ahli syuhada Uhud. Nabi kalau sudah datang ke Uhud, beliau mengucapkan salam khusus. Tentu salamnya ini salam doa. Salam beliau adalah Salamun alaikum bima sobartum Fani'ma badar. Assalamu'alaikum semoga keselamatan alaikum atas diri kalian bima sobartum dengan kesabaran yang kalian laksanakan atau kalian lakukan ma'ub berdar sesungguhnya balasan terbaik itu adalah balasan akhirat alias surga itu salam khusus Nabi setiap kali ziarah ke makam Uhud ala roksi kulihaulin setiap tahunnya. Kenapa beliau mengucapkan salam semacam itu? Karena tatkala perang Uhud secara global kita mendengarkan bahwa perang Uhud itu secara fisik umat Islam bisa dikatakan porak-poranda. Nah, salah satu korban dari perang tersebut menjadi syahid adalah sang paman yang sangat dicintai beliau adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Menurut riwayat ini banyak ya riwayatnya bahwa luka yang ada yang tergores pada diri Sayyidina Hamzah itu sampai 70 luka. Lalu saya baca secara beliau ini adalah komandan perangnya. Beliau membawa roya atau nah, bendera. Nah, Tatkala beliau terkena panah tangan kanannya bahkan sampai tersabar pedang maka sebelum roya atau bendera itu jatuh diraihlah oleh tangan kiri beliau tatkala tangan kiri beliau ini tersabet pedang maka royahnya benderanya itu diletakkan di ketiak beliau kanan kiri demikian dan seterusnya beliau sangat menjaga amanah Jangan sampai royahnya alias bendera Islamnya itu sampai jatuh jangan sampai. Itu pekerjaan yang sangat berat yang dilakukan oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Nah, ceritanya panjang saya ringkes sampai beliau pada akhirnya wafat jadi syahid. Kemudian setelah usai perang, Nabi Muhammad SAW mendekati jasad beliau dan subhanallah beliau ini ibarat zaman sekarang termutilasi tercincang beliau ini dengan banyak peristiwa dihitung itu sampai 70 luka luar biasa ini kesabaran Sayyidina Hamzah beda dengan kita ya kita ini ketelusupan ini bengak bengok satu duri bengak bengok Sayyidina Hamzah 70 bayangkan saja terus berada di medan perang tidak lari itulah kesabaran Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Nah, karena kesabaran ini sampai-sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak tega. Beliau ternyuh. Beliau merasa sedih. Kenapa sang paman yang beliau cinta ini sampai keadaannya semacam itu? Saking beliau membela dan mencintai pamanda beliau sehingga Hamzah maka terlintaslah dalam benak beliau beliau mengatakan nanti kalau ada kesempatan kata Nabi akan aku ambil 70 orang kafir dan akan bunuh 70 orang kafir tersebut sebagai balasan atas perlakuan mereka kepada Sayyidina Hamzah karena memutilasi sampai 70 luka. Tapi oleh Allah SWT niatan Nabi itu dicegah. Allah menurunkan ayat Wa in aqabtum Fa'akibu bimithli ma uqibtum bihi wala in lahu lahuwa khairul sabiri. Fa in aqabtum andai kata engkau wahai Nabi Muhammad maksudnya ya. Aqabtum akan balas atas perlakuan orang-orang kafir itu. Fakibu maka balaslah bima ukim tumbihi sesuai dengan apa yang mereka perbuat terhadap umat Islam khususnya kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala Kini aja engkau ambil satu orang yang paling berpengaruh di kalangan orang kafir Quraisy, engkau cincang sampai 70 luka. Itu adil namanya. Bukan kau ambil 70 orang engkau cincang tidak. Tapi satu orang dari kalangan orang kafir engkau ambil saja dan engkau cincang sampai 70 luka. Tapi kata Allah, walau in andai kata engkau sabar atas kejadian ini, engkau pasrahkan kepada Allah atas semua perlakuan orang-orang kafir itu, Lahu wa khairul maka hal itu adalah sangat baik bagi orang-orang yang sabar. Artinya begini, balas dendam, balas dendam nih ya, membalas. Kalau saya tidak mengatakan ini bahasa Jawa ini balas dendam ya, sebenarnya bukan dendam ya, membalas gitu aja ya. Karena Nabi tidak punya sifat dendam, tapi membalas itu boleh kan gitu ya. Karena ada ayat alainu bilaini. aini. Kalau ada orang melukai mata kita, maka matanya orang tersebut harus juga dilukai kan gitu ya. Wal udhunu bil udhuni. Orang melukai telinga kita juga haknya dia juga dilukai telinganya. Boleh. Ini pembalasan yang setimpal. Boleh di dalam hukum fikih. Tapi kata Allah SWT wala in sabartum ada kata engkau memaafkan lahu wa khairul lisabirin maka hal itu adalah sangat baik bagi orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi memilih sabar, tidak membalas dan tidak mencari yang kerok, hmm. yang bisa dicincang sampai 70 luka. Kemudian beliau memberikan predikat orang yang sabar bagi Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala hmm. Karena itu salamnya mengatakan salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma Sungguh keselamatan atas dirimu hai Sayyidina Hamzah bima sobartum atas kesabaran yang engkau lakukan itu sesungguhnya balasan yang baik adalah kelak di akhirat nanti itu adalah salam ya Pak Rasulullah tatkala setiap tahun beliau berziarah ke makam Uhud untuk berziarah kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Berarti dalil untuk melaksanakan haul Mau ke satu, kedua, ketiga Sampai kita pun dipanggil oleh Allah Sampai kita dihauli oleh anak cucu kita Itu berdasar Al-Quran Dan Nabi juga mengamalkannya Dan amalun Nabi wal hadis Amalannya Nabi adalah hadis Maka Alhamdulillah malam hari ini putra-putra dari Bapak Haji Abdul Hamid Ma'ruf telah melaksanakan sunnah dari sunnah Nabi Muhammad SAW mengajak kita ke tempat ini tiada adalah untuk birrul waliden untuk berbuat baik kepada keluarganya khususnya kepada kedua orang tuanya banyak riwayat ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan bertanya ya Rasulullah kalau misalnya orang tua saya ini sudah wafat, kalau misalnya aku akan bersedekah atas nama orang tuaku, apakah itu sampai pahalanya kepada orang tuaku yang sudah wafat? Nabi menjawab, nah ya sampai. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah aku punya kebun kurma. Maka sejak hari ini aku sedekahkan untuk kepentingan Islam diserahkan pada Nabi maksudnya dan pahalanya aku kirimkan kepada orang tuaku itu hadis-hadis macam demikian banyak ada seorang wanita juga demikian yang ibunya meninggal dunia melakukan sodako atas nama ibunya Nabi mengatakan iya sampai Alhamdulillah hari ini kita diajak baca sodako ya apa baca sodako ini karena kalimat toyibah adalah sodako inna bikul di tasbih tasbihatin Sodako sesungguhnya dengan baca tasbih subhanallah adalah Sodako bahkan sumuka fi wajhi akhika sodako kamu senyum kamu berbaik wajah kepada saudaramu alias ketemu itu gak merengut senyum-senyum itu sodako malam hari ini kita diajak baca apa saja semuanya sodako alhamdulillah Apalagi biasanya nih orang Jawa nih ya. Habis sodako yang sifatnya maknawiyah, ada sodako yang sifatnya zahir betul-betul ya. Nanti kita tunggu aja <laughs> sodakonya insya Allah ada ini ya. Paling tidak di depan saya ini ada air putih. Ini sodako sangat baik. Begitu agung ya. Inilah keistimewaan orang kita melaksanakan tahlilan baik itu tahlilan yang untuk awal-awal ditinggal wafat maupun haul semacam demikian semuanya ada dasarnya. Kalau saya ungkap di sini nggak mulai-mulai nih Bim. <laughs> ini iya betul Bim ya. Nah, panjang lebar kalau diungkap ini. Tapi dua hal tersebut saya kira sudah sangat cukup dan kita permohon mudah-mudahan amalan yang kita laksanakan dari awal sampai akhir bacaan solawat, bacaan tahlil dan nanti doa semua pahalanya ini benar-benar sampai kepada almarhumin yang tadi disebutkan di dalam tulisan tadi. Barangkali bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.